Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur <laughs> Siapa yang lari orang tua? Aku tidak takut sebenarnya, huh? Mengapa tiba-tiba saja kau mencari perkara dengan kami? Kepandaianmu cukup tinggi. Kau mempunyai masa depan yang baik, Nona. Hai, apa pedulimu dengan masa depanku? Dengarlah orang tua. Jika kau mau mengetahui siapakah diriku sebenarnya, dengarlah. Pasang telingamu baik-baik. Aku adalah Anting Bulan putri dari orang yang hendak kau bunuh. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-12 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Niko Septiawan sebagai Raden Kuda Amuksa, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Harry sebagai Kipaku Raga, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Anting Bulan sedang berada dalam perjalanan menuju Indraprasta untuk menyelamatkan ayahandanya dari rencana pembunuhan yang dibuat oleh sekelompok pembunuh-pembunuh bayaran. ukuran kecepatan si Tunggul. Kasta, Ada apakah? Apa maksudnya Baginda Prabu Sora menyiapkan pasukannya secara besar-besaran seperti ini? Wah, aku akan mencoba menyelidikinya lebih dekat. untuk mendekat ke arah kereta kuda perang itu. Hmm, iya. Di sanalah pasti beberapa pimpinan-pimpinan kelompok pasukan ini. Dan pasti kereta perang itu adalah untuk Baginda Prabu Sora. Hah. Dan itu bukankah itu ayahandaku? Raden Kuda Amuksa. Oh. Apakah yang sedang dibicarakannya? Pasukan kita bergerak dari tiga arah menuju ke selatan, Tuan Kita akan bergerak bersama beberapa saat lagi. Setelah Tuanku memerintahkannya. Di mana kau letakkan inti kekuatan kita? Oh, tidak, Tuanku. Hamba tidak memecah pasukan seperti itu. Tiga kekuatan yang terpecah adalah merupakan kekuatan inti. Jumlah pasukan di setiap arah masing-masing 7.000 pasukan. Aku percayakan semuanya kepada Rangga. Aku yakin siasatmu akan berhasil. Ya, uh, sebaiknya kita berangkat sekarang saja, Tuanku. Agar kita dapat bertemu dengan pasukan-pasukan sekutu kita tepat pada waktunya di sebelah selatan kaki Gunung Sawah. Baiklah, kita berangkat sekarang. Baik, Tuan. Pasukan, lepaskan para api. Dan kemudian, rangkap!

Tidak, aku yakin Baginda Prabu Sana belum mengetahuinya. Siang tadi tidak ada satu persiapan pun yang dilakukan di Galuh. Oh, bahaya. Benar-benar berbahaya. Oh, aku harus memberitahukan Baginda Sana. Harus. Harus. Benarkah aku harus memberitahukan Prabu Sana? Kenapa harus memberitahukannya. Oh, bersalahkah Prabu Sora? Jika jika aku tidak mengabarkan kalau akan hancur dilindas oleh serangan besar-besaran yang tidak diduga. Kalau akan menjadi rata dibuat oleh Indra Prata, Dan pun Ibu tentu tidak akan lepas dari mata yang milik malapetaka yang telah ditimbulkan oleh manusia-manusia yang puas dan haus darah. Manusia-manusia yang telah kehilangan akal dan budi akibat perang yang teramat mengerikan. Jika aku melaporkan pada Prabu Sana, bukan tidak mungkin tindak perasa yang akan dapat dihancurkan. Dan Ayahanda Rangga yang belum kurasakan kasih sayangnya selama ini kujadikan lawan tidak akan dapat kutemui lagi untuk selama-lamanya. Oh, tak aku, penguasa sumber air suci sebahagia. Tolonglah, tunjukkan padaku jalan yang sebaiknya ku tempuh. Ah, apapun yang akan terjadi, Kelicikan Prabu Sora akan kucegah. Aku harus memberitahukan Galuh tentang serangan licik ini. Ah, ah, marilah, Tunggul. Kita tinggalkan tempat ini segera. pandang tajam melihat beberapa orang yang berkelebat tidak jauh di sampingnya, mengendap-endap dengan sikap yang sangat mencurigakan sekali. Siapakah mereka? Sikap dan caranya mendekati kelompok pasukan yang sedang bergerak itu sangat mencurigakan sekali celaka. Aku sampai melupakan mereka. Bukankah mereka adalah orang-orang yang hendak membunuh ayahandaku? Iya, aku dapat melihat wajahnya di antara keremangan cahaya bulan. Ah, apa yang harus aku lakukan? Ah, ah, aku, aku akan menyingkirkan ketiga orang itu dulu. Kukira waktuku masih cukup panjang. Pasukan ini akan tiba di Galuh besok lusa saat pesta itu berlangsung. Setan, benar-benar licik Prabu Sora. Aku akan mengalihkan pandangan mereka. Di sana bertiga, apakah yang sedang kalian cari? Siapakah kau? Untuk apa kau mengusik kerjaku? Kerja? Apa yang kau kerjakan di tempat ini? Mencari mangsa dengan imbalan uang? Membunuh orang yang tidak mempunyai satu persoalan pun denganmu? Oh? Siapakah kau ini wanita usil? Oh, iya. Agaknya kau adalah orang yang pernah mengintai kami. <laughs> iya karena kau sudah mengetahui maksud dan tujuan kami ini. Karena itu, tiada ampun lagi bagimu. Kau harus kubuat mampus. Yo! Ayo, kejarlah aku jika kau memang mampu. Heya! Heya! Ayo, kejar adik-adikku. Yo! sebenarnya? Huh? Eh? Mengapa tiba-tiba saja kau mencari perkara dengan kami? Kepandaianmu cukup tinggi. Kau mempunyai masa depan yang baik, Nona. Hei, hmm, apa pedulimu dengan masa depanku? Dengarlah orang tua. Jika kau mau mengetahui siapakah diriku sebenarnya, dengarlah. Pasang telingamu baik-baik. Aku adalah Anting Wulan, putri dari orang yang hendak kau bunuh. Hah? Jadi, jadi kau adalah putri dari Raden Kuda Moksa. <laughs> Bagus. Aku akan membunuhmu dan meminta tambah imbalan dari Ki Hanu hmm, bagus. Cobalah kau lakukan itu orang tua. Adik-adikku, cepat kau selesaikan gadis bau kencur yang tidak tahu diri ini. Yang tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Baik, Kakang. Kami akan mencoba merintis satu. Jangan berpikir macam-macam. Selesaikan saja gadis itu. Kita masih mempunyai pekerjaan lain yang lebih berat. Baik, Kakang. Hei, eh, Pak Kuraga. Kenapa kau tidak sekaligus saja maju? Agar pekerjaanku menjadi cepat selesai. Setan, gadis sombong. Rasakan ini. Iya, iya. Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei!

telinga tajam dari gadis pendekar yang telah memiliki kepandaian yang sulit untuk ditandingi berhasil menangkap raksasa dari laki-laki buruannya. Tetapi belum lagi Anting Mulan berhasil menangkapnya. Makanlah ini gadis usilan. oleh senjata Kipakuraka benar-benar menghalangi pandangan mataku. Di manakah orang tua itu? Asap tebal ini sudah mulai menipis. Aku tidak melihat orang tua itu di sekitar tempat ini. Hmm, pastilah orang itu sudah melarikan diri. aku tidak akan mungkin dapat menemukannya lagi. Gelapnya malam bungkus buruanku itu. Ah, apa yang kini yang harus kulakukan? Hmm, kukira sebaiknya ku tinggalkan saja Kipakuraga. Dengan kepandaiannya seperti itu, tidak mungkin ia akan dapat mengalahkan ayahku. Sementara itu, tidak sedikit tokoh-tokoh sakti di seputar ayahku. Prabu Sora, Resi Amista, Kisura Prabha, mereka pasti tidak akan berdiam diri dan membiarkan kawannya mendapat celaka. Dan aku, aku akan mengabarkan penyerangan ini pada Baginda sana. segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, bah. efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Terjamin mutunya. Jangan Anda lupa oleskan produksi Kalbe Farma. Oh, benar-benar luar biasa sekali Oh, tapi sayang sekali. Tugasku kali ini adalah membunuh Raden Kuda Amoksa. Oh, Jadi terpaksa ayahandanya dulu yang akan kubinasakan. Baru kemudian gadis itu kuselesaikan. <laughs> Aku harus menyusul kembali rombongan pasukan itu. Hop. Dengan hati-hati, Kepakuraga mengendap mengendap di samping rombongan pasukan Indraprasta. Setelah beberapa saat, Kipakuraga berhasil mengejar ke depan. Oh, itu. Itu dia pasukannya. Ekor pasukannya sudah dapat kukejar. Aku harus menyusul hingga ke muka pasukan ini. Oh, Aku tidak boleh membuang banyak waktu lagi. Raden Rangga atau Raden Kuda Amoksa harus segera aku selesaikan. Apa yang terjadi? melanjutkan perjalanan ini besok pagi-pagi sekali. Oh, bagus. Bagus. Beristirahatlah kalian. Dengan demikian pekerjaanku akan menjadi semakin mudah untuk kuselesaikan. Pendengar sekalian, apakah yang akan dikerjakan oleh Kipakuraga? Apakah ia akan sanggup melaksanakan tugasnya untuk membunuh Raden Kuda Amuksa? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10, Geger Bumi Galuh, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kapanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.